Mitra bisnis, mekanisme pembatalan peraturan daerah atau perda yang ada saat ini ternyata tidak efektif mengurangi jumlah produk hukum pemerintah daerah yang bermasalah. Sejak kewenangan pembatalan ada di tangan Presiden, sampai saat ini tidak ada satupun perda bermasalah yang dianulir. Padahal, menurut catatan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, ada sekitar 3.400 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi, Pak Sofian. Kenapa sepertinya pemerintah pusat tidak bisa mengontrol terbitnya perda-perda bermasalah itu? Iya, tapi kan pemerintah pusat itu banyak kerjaan, sehingga perda itu nggak tahu siapa yang ngawasin lagi. Dan ini yang terjadi di mana terjadi keterlambatan-terlambatan. Ya sampai sekarang kita buktinya Menteri Dalam Negeri nggak bisa mengontrol perda-perda yang keluar itu. Ya kan? Dan perda itu keluarnya begitu banyaknya karena provinsi kita, apa eh, kabupaten kita begitu banyaknya kan. Nah, dan juga mereka kan akal-akalannya banyak karena satu bulan setelah kalau nggak ada putusan dianggap itu perda berlaku. Jadi daerah-daerah tuh main aja sebelum satu minggu sebelum uh, uh, deadline-nya baru dia kirim ke pusat misalnya perda itu sehingga tidak ada waktu lagi pusat ini untuk baca kan karena ribuan sudah ada di sini ya sudah berapa ada yang bilang sama kita pun data-datanya yang saya dengar menteri dalam negeri pun tidak tahu data-data kita itu punya ada yang bilang 16 ribu ada yang bilang 12 ribu ada yang <laughs> bilang 14 ribu nah, kita bingung aja swasta ini kan dan itu kan kali keluar terus perda-perda itu. Nah, ada perda yang sudah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, oleh pemerintah daerah itu, perdanya itu pura-pura dia nggak tahu, dia perlakukan aja terus. Atau dia ganti lagi judulnya, tapi isinya sama aja. Jadi, akal kita ini banyak, tapi merusak menurut saya. Hal-hal seperti ini bukankah akan semakin memperburuk iklim berinvestasi di Indonesia, Pak? Iya, kalau nggak merusak itu kan banyak investasi yang masuk, karena <laughs> itu investasi nggak masuk-masuk. <laughs> ada wacana kewenangan pembatalan perda sebaiknya dikembalikan ke Mendagri agar perda bermasalah yang direkomendasikan dibatalkan dapat segera diimplementasikan pembatalannya. Bagaimana pendapat Anda? Iya dong, harus langsung bisa dilaksanakan dan, dan diimplementasikan kita ini kan paling jelek dalam implementasi di negara kita ini. Kalau teori-teori udah segudang gitu, seminar dari seminar ke seminar. Tapi akhirnya apa yang dilaksanakan <laughs> kita lihatlah, kita berteori-teori terus. Ya kan, ini yang menurut saya harus kita perbaiki dan kita ubah. Soal kita ya, saya lihat ya bangsa kita ini lama-lama ya. Kita ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ide, terlalu banyak macam-macam. Tapi di dalam pelaksanaannya itu, kita itu paling jelek. Gitu. Ini yang paling saya yang kita harus ubah sikap kita. Yang kedua ya, sikap kita itu banyak ngomong, ya, nyalakan orang lain. Tapi kita sendiri tidak pernah bekerja juga benar. Kerja baik juga ya. Kita tuh suka ngomplain orang lain, tapi kita punya pekerjaan rumah sini kita nggak pernah selesaikan ya toh. Bangsa kita ini banyak ngomong tapi kerjanya juga malas, cuma ngomong doang. Itu lihat tuh. Itu yang mendirikan kita ketinggalan dengan negara-negara sekitar kita ini dalam berkompetisi. Demikian Sofian Wanandi, saya Dona Oriza.